Nah. Dan pembahasan yang terakhir yang kita bahas yaitu termasuk dari adab qada'il hajah seseorang membuang hajatnya yang diantaranya disunahkan seseorang untuk berdoa sebelum masuk ke ke WC. Berdoa sebelum masuk ke WC. Apa doanya? Salim, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah. Hadis siapa dan siapa yang mengeluarkannya? Kelas 2 ini, pelajaran kelas 2 ini. Mana kelas 2? Kelas 2, mana kelas 2? Zidan Hadis apa? Anas bin Malik. Nah, mana kharajahu? Siapa yang mengeluarkan? Al-Bukhari dan Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala faqala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khubay. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas di dalam doa ini boleh kita menyebutkan al-khubsi dan juga boleh menyebutkan al khubsi. Nah, boleh al-khubsi, boleh al khubsi. Kemudian mendahulukan kakinya yang kiri ketika masuk dan ketika keluar mendahulukan kaki yang yang kanan. Nah. Dan sudah selesai ketika melaksanakan qadail hajah, doa keluar dari WC dengan mengucapkan ghufranak. Kemudian di antara adab dari qadail hajah yang telah kita pelajari, seseorang yang menginginkan membuang hajatnya untuk senantiasa ketika dia di luar bukan di ruangan di ketika dalam keadaan safar misalkan tidak ada WC yang menutup seperti yang sekarang seseorang sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh Hafidahullah taala fa innahu yustahabbu lahu ayyabu'da 'anil nas disunahkan untuk menjauh Nah, lebih-lebih seseorang ketika membuang buang air besar. Nah, karena Nabi Alaihissalatu Wassalam ketika akan membuang hajatnya, Nabi pergi ke tempat yang tidak terlihat oleh seseorang. Sebagaimana dalam hadis Al-Mughirah Ibn Syu'bah Fantalaqa hatta tawara anni. Nabi pergi sampai tidak terlihat. yakni Nabi tawara anni sehingga ada yang menutupi antara Mughirah bin Syu'bah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Imma pohon, dinding ataupun dengan yang yang lainnya. Nah, dan para ulama mengatakan ini dalil menunjuk disunahkan untuk menjauh. Nah, sehingga tidak terdengar suaranya ketika buang air besar. Tidak tercium baunya. Nah, sedangkan apabila di tempat yang ada bangunannya, maka ada jais. Nah, karena sudah tertutup Kemudian <clears throat> Pembahasan yang kita kita bahas di antara adab qadail hajah seseorang tidak membuang hajatnya baik buang air kecil ataupun buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi wasallam tentang larangan membuang hajat me belakangi atau menghadap kiblat. Nabi mengatakan la tastaqbilul kiblat wa la tastabdiruha walakin syarriqu aw gharribu. Janganlah kalian menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Akan tapi syarriqu aw gharribu. Ini apabila ketika berada di Madinah. Sedangkan di kita kiblatnya di arah barat sehingga seseorang ketika membuang hajatnya tidak menghadap ke arah barat tidak menghadap ke arah timur karena arah timur membelakangi kan tapi menghadap ke arah selatan atau ke arah utara dan di antara ada qadail hajah seseorang senantiasa menjaga dari percikan percikan dari air kencingnya. Dan pembahasan ini akan dibahas lebih meluas pada hari ini yang kita akan baca insyaallah taala. Kemudian Syekh Saleh mengatakan wala yajuz lahu ayyama safarjahu biyaminihi. Seseorang jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Ketika membuang hajat, buang air kecil dipegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Karena hal ini dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Seseorang ketika alistinja memegang tangannya dengan tangan kanannya. Laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qibla eh, qibla bi ghayatin aw bawlin aw nastanjiya bil yamin. Bil yamin atau istinja dengan tangan kanan. Dan merupakan sesuatu yang dilarang seseorang membuang hajatnya di tempat lalu lalang manusia. Bahkan Nabi alaihi wasallam mengatakan ittaqu inain jaga jagalah oleh kalian sesuatu yang bisa menyebabkan laknat yaitu seseorang yang membuang hajatnya fi tariqin au fi atau di tempat teduhnya mereka. Nah. Dan termasuk dari adab qadail hajah tidak memasukkan dari <clears throat> sesuatu yang terdapat dikira Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Qur'an simpan di luar. Atau buku-buku yang terdapat lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala, simpan di di luar. Naam. Wa man yu'azzim Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah termasuk dari ketakwaan hati. Dan termasuk dari adab qadail hajah seseorang tidak ngobrol ketika membuang hajatnya. Illa lil hajah. Kecuali ada hajatnya. Nabi alaihi ketika membuang hajatnya, ada seorang yang lewat mengucapkan assalamualaikum. Nabi tidak menjawabnya. Padahal menjawab salam hukumnya adalah wajib. Akan tetapi ini dalam keadaan qobail hajah karena seseorang tidak boleh menyebut dikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di tempat-tempat kotor seperti di di WC. Dan juga ngobrol dengan temannya. Illa lil hajah apabila ada hajat seperti seseorang membutuhkan air, ember, kayu atau yang lain sebagainya fahada jais. Qala rahimahullah qala hafizahullah taala Kita teruskan kembali. Faida faragha min qada'il hajah. Fa innahu ينظف المخرج مخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامه wa in jama'a bainahuma fa huwa afdal wa in iktasara ala ahdihima kafa berkata Syekh Saleh hafizahullah taala Faidah faraqa min qada'il haja Apabila seseorang sudah selesai dari membuang hajatnya, fa innahu yunadziful makhraja bi bil ma maka seseorang membersihkan tempat keluar kotorannya bi bil ma dengan istinja membersihkannya dengan dengan air awal istijmar bil ahjar atau seseorang beristijmar ini membersihkan dengan dengan batu. Au ma yaqumu atau dengan yang lainnya sebagai pengganti dari air ataupun dari batu. Wa in jama' bainahuma fa huwa afdal. Apabila menjama mengumpulkan kedua-duanya antara air dengan batu. Di sini sebutkan bahwa afdal. Wa in iktasara ala ma kafa. Apabila mencukupkan salah satunya, kafa maka cukup. Ini pembahasan tentang adab qabail hajah yang diantaranya ketika seseorang selesai dari membuang hajatnya membersihkan dari keluar kotorannya itu kemaluannya belistinja dengan dengan air atau istijmar dengan ahjar atau istijmar dengan batu atau mayakumu al maqamah ketika seseorang sudah selesai membuang hajatnya boleh dia membersihkan dengan air atau boleh dia membersihkan dengan dengan batu. Nah. Boleh membersihkan dengan air atau boleh membersihkan dengan dengan batu. Nah. Membersihkan dengan air sebagaimana Nabi alaihi wasallam meminta kepada Mughirah bin Syu'bah untuk mengambil meminta air. Ini dari menunjukkan bahwa seseorang ketika sudah selesai dengan buang hajatnya bersihkan dengan dengan air. Atau dengan al boleh, dengan batu. Hal ini sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengambil batu kepada Ibnu Mas'ud. Nabi memerintahkan untuk mengambil batu dengan tiga batu. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi Alaihissalam juga pernah beristijmar dengan dengan batu. Nah. Dan beristijmar di sini memakai batu, walaupun ada air ataupun tidak ada air, boleh. Nah. Tetapi dengan syarat sebagaimana dikatakan oleh para ulama tidak boleh kurang dari tiga batu. Seorang misalkan tiga beristijmar dengan dengan batu. Boleh dengan istijmar dengan batu, tapi dengan tiga batu. Tidak boleh satu atau dua. Harus tiga tiga batu. Hal ini sebagaimana Nabi Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Nabi melarang seorang istijmar akal min salah seti ahjar. Hadis Salman yang dikeluarkan oleh Muslim bahwa Nabi Alaihi Wasallam melarang seseorang beristijmar kurang dari tiga batu. Au ma yaqumu maqamah. Atau selain dari air dan selain dari batu yang sebagaimana nanti akan disebutkan. Wa in jama bainahuma fa huwa afdal. Wa in jama bainahuma fa huwa afdal. Di sana terdapat hadis dari Nabi alaihi salatu mereka yang mengatakan bahwa perbolehkan menjama antara air dengan batu itu akan dibahas di akhir dari pembahasan ada boleh qabail hal dari kitab ini yaitu hadis tentang inna nutbi'ul hijarah bil ma sesungguhnya kami ikuti air dengan batu akan tetapi hadis ini sanadnya lemah sebagaimana nanti kita akan sebutkan والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامه من الورق الخشن أو الخرق ونحوها مما ينقي المخرج وينشفه الاستجمار istijmar bisa dengan al-ahjar, batu, مقامه ma yaqumu maqamah atau yang bisa mengartikan kedudukan-kedudukannya dari dari batu. Seperti al-waraq al-khushin, daun yang kasar. Awil khiraq atau kain yang kasar. Kalau kita sekarang kebanyakan memakai tisu. Nah, pernah ditanya oleh Al-Allamah Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih al-istijmar dengan menggunakan tisu fahad jais, boleh. Karena sama menggantikan pengganti dari dari batu. Nah, dan mana yang afdol dengan air atau dengan batu? Para ulama mengatakan ada yang mengatakan bahwa afdol dengan air karena dengan air bisa membersihkan secara sempurna. Dan istijmar membersihkan luarnya saja. Sedangkan <clears throat> sisanya masih ada. Wahada ma'fu. Ini dimaafkan. Sebagaimana seseorang ketika membersihkan dengan tisu atau dengan batu tidak akan sebersih dengan seperti air. Karena air membersihkan dengan sempurna. Baunya hilang. Kemudian Allah bersihnya dengan betul-betul bersih, permukaannya bersih. Berbeda dengan batu ketika masih ada sisa dikatakan oleh para ulama fahada ma'fu, dimaafkan. Atau memakai tisu. Otomatis masih ada sisa yang menempel fahada ma'fu di dimaafkan. Wa yushtarat salasatu masahat munaqqiyah fa akthar idza arada az-ziyadah. Dan disyaratkan dengan tiga kali masahat mengusap. Apabila tidak dengan air, Istijmar dengan batu disyaratkan dengan tiga kali mengusap, ini batu. Membersihkan dengan tiga kali munakiyah. fakta atau lebih. Kalau kurang boleh dilebihkan, tapi jangan kurang dari tiga tiga batu. Ida arada ziyada Apabila seseorang menginginkan ziyada Wala yajuz al-istijmar bil idam wa ad-dawab. Tidak boleh seseorang itu jemar dengan al ibam dengan tulang. Atau birroji ad-dawab atau dengan kotoran hewan. Karena ini dilarang oleh Nabi SAW. Seseorang al ijtijmar dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Hal ini sebagaimana sahabat ketika disuruh oleh Nabi Shallallahu Wasallam mengambil tiga batu. Dia mendapatkan dua batu. Ibnu Mas'ud mengatakan walam ajid salisan. Saya tidak mendapatkan batu yang ketiga. Aku aku maka aku berikan kepada Nabi Shallallahu Wasallam birauzah kotoran hewan. Nabi Shallallahu Wasallam mengambil batu dan membuang rausah kotoran. Nabi mengatakan hada riksun. Sesungguhnya ini adalah merupakan kotor. <clears throat> ini dalil menunjukkan bahwa seseorang ketika istijmar jangan dengan menggunakan tulang. Apa illah dari larangan Nabi alaihi salatu wasalam menggunakan tulang atau menggunakan eh, kotoran otoran hewan di sana terdapat hadis dari Nabi alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah bahwa tulang dan kotoran huma min ta'amil jin. Dua-duanya adalah merupakan makanan jin. Dengan ini kita dilarang untuk beristijmar dengan tulang atau dengan kotoran hewan. <clears throat> Ibnu Qudama rahmatullahi taala alaih menyebutkan seseorang senantiasa ketika istijmar dengan sesuatu yang bisa membersihkan karena merupakan syarat dari istijmar ada sesuatu yang membersihkan sedangkan apabila sesuatu yang tidak membersihkan fahadama ya yajuz tidak boleh seperti dengan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah menggunakan batu bara misalkan. Batu bara kotor. Ketika kita membersihkan dengan batu bara akan lebih kotor. Atau dengan eh, arang misalkan. Ada arang yang buat bakar, bersihkan dengan arang. Bukan nambah bersih, akan tapi nambah nambah kotor. Dan juga dengan azujaj ada kaca misalkan pakai kaca wahada kadalika ma yajuz wahada kadalika ma yajuz karena tidak bisa membersihkan sedangkan seperti apa daun yang kasar kain yang kasar batu tisu misalkan wahada jais karena bisa membersihkan <clears throat> Qala أرجع الدواب أي روثها لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك karena Nabi عليه الصلاة والسلام melarang seseorang untuk istijmar dengan tulang dan istijmar dengan roji ad-dawab kotoran hewan wa alaihi ayuzila asal kharij wa yunashifahu dan bagi dia untuk membersihkan sisa yang keluar yang dari kotorannya dan mengelapnya bersihkan dengan sempurna yabqa minan najasa ala jasadihi supaya tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang najis yang menempel pada badannya wali'alla tantaqila an-najasa ila makanin akhar min jasadi min jasadihi au siyabihi Dan jangan sampai kotoran tadi pindah ke tempat yang lain dari badannya ke pakaiannya. Orang-orang yang biasa kencing sembarangan di pinggir-pinggir jalan, di terminal dan sebagainya. Sudah kencing, setelah itu tanpa membersihkan kemaluannya. Tidak membersihkan dengan air atau tidak membersihkan dengan istijma. Dan hal ini bisa mengakibatkan pakaian yang dia pakai menjadi najis. Najis yang menempel pada kemaluannya, najis yang menempel pada celananya. Karena seseorang ketika dia akan sholat nanti, termasuk dari syarat sahnya sholat, menjauhkan sesuatu yang yang najis. Sehingga hal ini perlu di, dihindari. Jangan sampai dari sisa-sisa air kencing seseorang menempel di pakaiannya. قال بعض الفقهاء إن الاستنجاء والاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره وليتوضأ berkata <clears throat> sebagian para fuqaha istinja dan istijmar merupakan syarat dari sahnya wudu. La budda ayasbiqahu. Seorang harus mendahului istinja atau istijmar. Walau tawadda'a qablahu lam yasih wudu'uhu. Apabila berwudu sebelum istinja atau istijmar, lam yasih wudu'uhu tidak sah wudunya li hadis miqdad al mutafaqun alaih yaksil dzakarahu wa yatawadda cucilah kemaluanmu dan berwudu'lah seseorang kalau mau istinja istinja seseorang apabila tidak mau eh, apa seseorang apabila ingin membuang airnya maka buang air duluan atau ingin membuang air besar, buang air besar duluan. Nah. Dan di sana tidak terdapat dalil dari Nabi Shallallahu Wasallam harus istinja dulu atau istijmar dulu. Dan karena kebanyakan seseorang ketika akan berwudu buang air kecil dulu ataupun buang air besar dulu. Sedangkan apabila dia tidak mau tidak ada kemauan untuk buang air kecil, atau membuang air besar, adalah bas. Tidak mengapa. Karena tidak harus harus merupakan syarat sahnya wudhu harus buang air kecil dulu atau buang air besar dahulu. Nah, karena buang air kecil atau buang air besar itu keluar dengan sendirinya. Tidak ada jadwal-jadwalnya. Seorang ketika akan buang air kecil, ya ketika dia akan buang. Ketika ingin membuang air kecil. Tidak ada waktu-waktu yang ditentukan. Jam 9 kencing. Jam 10 buang air besar misalkan. Nanti kencing lagi jam 2 siang. Atau buang air besar nanti jam 4. Dikatakan oleh para ulama bahwa buang air kecil, buang air besar itu keluar dengan ketika akan seseorang buang air kecil atau buang air besar. Tidak ada waktu-waktunya. Berkata Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi wa sunnah qabla alwudu. Termasuk yang disunahkan seseorang adalah beristinja sebelum berwudu liyakhruja minal khilaf. Untuk keluar dari khilaf. Wa ya'man intiqadu dhuhrihi dan tidak khawatir kalau wudunya batal. Apabila seorang ingin buang air besar, ya buang air besar dulu. Buang air kecil, buang air kecil dulu. Kalau tidak ingin buang air kecil atau tidak buang air besar, maka ada jais. Nah, tidak mengharuskan harus buang air kecil dulu ataupun buang air besar dulu. Allah Ayo al muslim, ihris ala tanazzuhi minal baul fa inna adamat tanazzuhi minhu min mujibati adabil qabr ayyuhal muslim wahai muslim jagalah dari menjaga dari percikan air kencingnya fa inna adama tanazzuhi minhu min mujibati adabil kubur karena seseorang yang tidak menjaga dari percikan air kencingnya, sesuatu seseorang yang bisa diadab di alam kuburnya. Fan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam istanzihu minal baul fa inna amata al-qabr minhu Hindarilah diri kalian dari percikan air seni Faina amat amata adabil qabri minhu. Karena kebanyakan orang itu diadab di alam kuburnya dikarenakan tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Rahu Daur kutni Qala al hafid Sahih Al-Isnad Walau Syawahid Berkata al hafid al hafid di sini yaitu al hafid Ibnu Hajar Rahmatullahi Ta'ala alaih Sahih Al-Isnad isnadnya sahih walahu syawahid di sana terdapat syawahid wa asluhu fi sahihain dan asal dari hadis fi sahihain dikeluarkan oleh Bukhari dan dan Muslim <clears throat> asal hadis dari Bukhari dan Muslim yaitu hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas karena asal hadis ini dari Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam melewati dua kuburan, Nabi mengatakan bahwa dua kuburan ini sedang diazab. Dan diazab di alam kuburnya dengan sesuatu yang kabir, yang besar. Nabi mengatakan salah satu di antara mereka la yastatir min baul tidak menjaga dari air kencingnya. Wal akhar fakana yamshi bin namimah dan yang satunya lagi dia senantiasa mengadu domba. Ini juga dalil menunjukkan bahwa termasuk dari sebab-sebab seseorang diadab di alam kuburnya yaitu senantiasa tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Nah. Dengan ini seseorang senantiasa jaga dari percikan-percikan air kencingnya. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, seseorang yang ketika kencing di luar kencing fi makani rihwah di tempat yang lunak seperti tanah Contohnya, karena ketika kencing di tanah, air akan menyerap. Air kencingnya akan menyerap sehingga tidak ter, tidak ada percikan. Berbeda dengan ketika seseorang kencing di WC WC yang di sana lantainya sudah ada keramiknya. Ketika seorang kencing, percikannya bisa mengenai ke tubuh kita ataupun bisa mengenai ke pakaian kita. Dengan ini yang afdol di dalam uang air kecil yaitu dengan duduk. Kenapa? Karena eh, percik bisa terhindar dari percikan air kencingnya, bisa terhindar dari percikan air kencingnya. Nah. Dan seseorang seketika membuang air kecil di kalau bisa diangkat dulu pakaiannya jubahnya diangkat dulu atau apabila memungkinkan dibuka sirwalnya dahulu agar tidak terkena oleh percikan air kencingnya karena ketika terkena ke kulit itu akan terasa berbeda apabila terkena ke kepakaian tidak terasa tidak terasa pakaian kita terkena najis kita sendiri dan hal ini perlu di dihindari dan hal ini perlu dihindari karena kebanyakan seseorang diadab di alam kuburnya adalah dari percikan air kencingnya Allah taala alam. <clears throat> Bahkan Imam Zahabi rahmatullahi taala alaih menyebutnya dalam kitab Kabair ini termasuk dari dosa besar. Kenapa? Karena sebab-sebab seseorang yang diadab di alam kuburnya. Seseorang menganggap yang perkaranya kecil, tapi itu adalah merupakan sebab dari seseorang yang bisa diadab di alam kuburnya. Bahkan Imam Bukhari rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Sahih Bukhari bawwaba mentabwib bab minal kabair alla yastatir min baulihi Bab termasuk dari dosa-dosa yang besar seseorang yang tidak menutup auratnya ketika berkencing dan juga tidak me menjaga dari percikan air kencingnya. Nah. Ayuhal muslim إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها أيها المسلم sesungguhnya dari kesempurnaan bersuci yusahilul qiyam bil ibadah seseorang bisa memudahkan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'inu ala itmamiha dan bisa membantu dia dalam menyempurnakannya. Wa ikmaliha wal qiyam bi masyru'atiha dan bisa menyempurnakan menunjang dari sesuatu yang disyariatkan. Rawal Muslim, Rawal Imamul Ahmad, afwan. رواه الإمام الأحمد رحمه الله تعالى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها فأوهم فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن وضوءه Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dari seorang sahabat laki-laki dari sahabat Nabi alaihi wasallam. Ini yang disebut al apa hadis mubham. Ini yang disebut hadis mubham. Dan mubham sahabat la yadur. Mubhamnya sahabat Nabi alaihi wasallam la yadur, tidak berpengaruh. Walaupun disebutkan ataupun tidak disebutkan. Sebagaimana dalam hadis ini, an rajulin dari laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu wasallam. Baik diketahui laki-laki ini ataupun tidak, ini tidak berpengaruh. Karena as-sahabat kulluhum udul. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihim subh Rasulullah salat bersama para sahabatnya salat subuh. Faqara ar-rum fiha. Dalam salatnya Rasulullah membaca surat Ar-Rum. Fa'auhama. Rasulullah salah membacanya. Falamman sorofa ketika selesai. Rasulullah mengatakan innahu yulabbisu alaina al-Qur'an. Sesungguhnya ada seseorang yang yulabbisu yang mengkacaukan bacaan Al-Qur'an. Anna aqwaman minkum Sesungguhnya di antara kalian satu kelompok di antara kalian yusalluna ma'ana salat bersama kami la yuhsinuna al-wudu tidak membaguskan wudunya faman syahida shalah ma'ana falyuhsin wudu barang siapa yang salat bersama kami maka baguskanlah wudunya Hadis ini menunjukkan tentang sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Saleh Hafizahullah taala termasuk dari kesempurnaan ibadah adalah seseorang menyempurnakan dari wudhunya. Karena menyempurnakan wudu wajib. Nabi mengatakan asbirul wudu, sempurnakanlah kalian wudhu. Karena dengan menyempurnakan wudhu, seseorang senantiasa dia menyempurnakan ibadahnya. Abu Hurairah ketika melihat orang yang sedang berwudhu, ada yang tidak terkena tumitnya. Rasulullah mengatakan asbigul wudhu, sempurnakanlah kalian wudhu. Fa inna Abul Qasim yaqul, sesungguhnya Abul Qasim mengucapkan wailul lil aqab minan nar, celaka bagi mereka yang tidak mencuci tumitnya dan itu adalah merupakan bagian dari neraka. Ancaman yang keras dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dengan ini seseorang ketika berwudu sempurnakanlah wudunya. Sempurnakanlah wudunya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Utsman ibn Affan menyempurnakan wudhunya min awalihi ila akhirihi dari permulaan sampai akhir. Dan Utsman menyebutkan, sungguh saya melihat Nabi alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Itu menyempurnakan dari awal sampai akhir betul-betul dengan sempurna. Waqala <clears throat> Waqad asna Allah ala ahli al-Masjid Quba biqauli fi rijalun yuhibbuna ay Allah wallahu yuhibbul mutatahhirin Allah Subhanahu wa taala telah memuji ahlul masjid Kuba dengan firman Allah Subhanahu wa taala fi rijalun dalamnya ada orang-orang yuhibbuna ay yang mereka ingin membersihkan dirinya Allah yuhibbul mutatahhirin dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersih Walamma su'ilu ketika ditanya dari sifat uh, sucinya mereka hadatut tahur qalu mereka menyebutkan inna nutbi'ul hijarah alma sesungguhnya kami ikuti air dengan dengan batu jadi air dulu kemudian batu rawahul bazar. ini hadis yang menyebutkan bahwa diperbolehkannya me mengumpulkan air dengan dengan batu. Syekh Mubil Hafidhullah rahimahullah taala pernah ditanya tentang mengumpulkan seseorang dengan air dengan batu. Dan Syekh Mubil Hafidhullah rahimahullah taala menyebutkan tidak ada hadis yang marfu dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang mengumpulkan air dengan batu. Air dulu, setelah dengan air, dengan dengan batu. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini sanadnya lemah dan bahkan hadis ini dibuaifkan oleh al hafidh rahimahullah taala karena dalam sanadnya terdapat seseorang yang sangat-sangat baif sekali. Dikatakan oleh Imam Nasai, di sana terdapat seseorang yang matruk, yang ditinggalkan hadisnya. Abdullah ibn Shabib dan juga Muhammad ibn Abdul Aziz, ibn Umar, Az-Zuhri, dan dua-duanya baifan, baif. Dengan baifnya hadis seseorang cukup salah satunya Ima dengan air ataupun dengan batu. Au maqamah. Atau yakni yang menggantikan batu dengan daun yang kasar, kain yang kasar ataupun dengan tisu fahada jais. Sedangkan menjama di antara keduanya dengan keduanya tidak ada hadis yang marfu dari Nabi alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Huma amrun yajibu atanabuh alaih wa huwa anna ba'd al-awwam yadunnu an istinja min al-wudu dan ini adalah merupakan perkara yajibu atanabuh alaih seseorang yang senantiasa menjaganya memperhatikannya wa huwa anna ba'd awam sebagian orang awam yadunnu anal istinja min al-wudu menganggap bahwa istinja bagian dari wudhu. Faida arada ayat bada bil istinja. Apabila seseorang ingin memulai berwudhu, maka dia mulai dengan istinja dulu. Walau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'il hajah. Walaupun dia sudah membuang hajatnya, sudah buang air kecilnya setelah e, terdahulu ketika buang air besar. Ada kata Dikatakan oleh Syekh Saleh ini adalah merupakan kesalahan. Li'anal istinja laisa minal wudu, karena istinja bukan termasuk dari wudu. Wa inna huwa min syurutihi kama sabaqa. Akan tetapi ini adalah merupakan dari syarat-syaratnya. Kama sabaqa sebagaimana yang terdahulu. Wa mahalluhu ba'da al-faraq min al hajah. Wa la da'iya li tiqrarihi min min ghairi wujudi mujibihi. Wa mahalluhu dan tempatnya setelah selesai dari buang hajatnya. la da'iyah dan tidak perlu untuk mengulangi lagi. Sudah sudah kencing sebelumnya, tidak perlu untuk kencing lagi. Min ghairi wujudi mujibihi. Apabila dia tidak menginginkan buang air kecil ataupun buang air besar. Wahuwa qadail hajah yaitu membuang hajatnya yatalawuthu al-makhraj bin najasah agar tempat keluar kotorannya tadi bersih dari najis. <clears throat> Ayo al muslim, ada di Nuna. Ini adalah merupakan agama kami. Di taharah, agama yang suci. An-nadhafa yang bersih. An-nazah yang suci. Ada bi ahsani adab. Wa akramil akhlak. Datang dengan adab yang paling baik wa akramil akhlaq dan akhlak yang mulia istawaba kullu ma yahtajul muslim yang meliputi semua yang diperlukan oleh orang-orang muslim wa kullu ma yuslihuhu dan semua yang bisa memperbaikinya memperbaikinya walam yughfil syai'an fihi maslahatun lana dan tidak ada sedikit pun yang luput dari hal-hal yang berkaitan tentang yang kita perlukan. yakni tentang buang air kecil, buang air besar, semuanya telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang luput. Walillahil ham wal minnah. Nas'alallahu nas'aluhu as-sabat ala hada din والتبصر في أحكامه والعمل بشرائعه مع الإخلاص لله في ذلك hatta yakuna amaluna sahihan makbulan. Kita meminta as ala hadad din tentang eh, kepada agama ini at-tabassur fi ahkamihi dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mengerti tentang hukum-hukum dalam agama ini wal amal bi syara'ihi dan mengamalkannya mal ikhlas bersama dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala hatta yakuna amaluna sahihan makbulan sehingga amalan kita sahih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan akhir dari pembahasan adab-adab qada'i al-hajah. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk tentang bab as-siwak dan juga tentang fi khisali al-fitrah pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.